Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum mereka adalah orang-orang yang soleh, yang baik, sedikit jumlahnya, di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Ini keutamaan yang harusnya kita kejar. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita kedapati di sini pernyataan Imam Bukhari yang saya nukil di awal tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau zaman keemasan periwayatan hadis abad ketiga Hijriah waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya sampai ribuan apalagi majelis Imam Bukhari tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemauan untuk belajar sunnah kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang benar dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tentu demikian pula kajian-kajian Al-Quran dengan penafsiran dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi hendaknya kita takut jangan sampai kita tidak bersabar sehingga tersingkir dari orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan ini. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wasbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah Jadikanlah dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah. Terus belajar, perbaiki diri. Amalkan apa yang kita dapatkan. Bertanya kepada ustadz-ustadz yang telah kita ketahui berpegang dengan sunnah atau para ulama ahlu sunnah tentang hal-hal yang tidak kita fahami atau perkara-perkara yang ingin kita lakukan agar kita selamat dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala tetap di atas jalan sunnah sampai di akhir hayat kita, inilah orang yang paling untung, beruntung dan inilah orang muslim yang paling sempurna seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan dan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.